bergaul dengan pergaulan yang baik kepada istri kita. Berkata Imam Abu Rahman Sa'di rahimahullah kata beliau yalzamu kulla wahidin min az-zawjayn mu'asharatul akhari bil ma'ruf yalzamu kulla wahidin min az-zawjayn mu'asharatul akhari bil ma'ruf harus setiap seseorang suami istri untuk bergaul dengan pasangannya dengan pergaulan yang baik. Merupakan sebuah keharusan satu dengan yang lainnya dari suami istri untuk mempergauli pasangan hidupnya dengan pergaulan yang baik. Minas jamilah wal kafil adza wa alla yumtilahu bihaqqi dari pergaulan yang baik menahan dari menyakiti dan tidak menahan atau mengundur-mundur hak-hak istrinya ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf bergaulah pergaulah mereka dengan cara yang baik Pergaulilah istri-istri kita dengan cara yang baik. Sebagaimana barakallahu fikum kita ingin dipergaulkan. Naam sebagaimana kita ingin istri kita bermuamalah dengan kita dengan muamalah yang baik. Maka antum kita semua berusaha untuk bergaul dengan istri-istri kita dengan pergaulan yang baik. Sebutkan di sini yalzamu kullu wahidin minal Minajawjaini minal zaujaini mu'asaratul akhar bil ma'ruf merupakan keharusan bagi setiap suami istri dengan yang lainnya untuk mempergauli, untuk bergaul dengan pergaulan yang baik. Minas jamilah. Seperti apa sih pergaulan yang baik? Minas suhbatil jamilah. Bergaul dengan yang baik. Nah, waqafil adza, menahan dari menyakiti istri kita dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita atau yang lainnya. Baik menyakiti secara langsung dengan fisik, nam, dipukul dengan pukulan yang eh, pukulan yang membekas, bukan dalam rangka mendidik, memukul wajah atau dengan perbuatan atau dengan ucapan menyakiti istri kita misalnya, menghinanya, mencelanya, menuduhnya dengan tuduhan yang tidak ada padanya atau secara tidak langsung menyakiti keluarganya, ibunya, bapaknya, atau menuduh salah satu dari anggota keluarganya, atau mencela bapaknya, mencela ibunya, atau yang lain. Ini bentuk dari menyakit. Di antara bentuk dari pergaulan yang baik kepada istri kita adalah wakafil azza, menahan diri kita untuk menyakitinya. Baik dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dan dengan segala sesuatu yang dapat menyakitinya. Wa alla yumtilahu bihaqqih. Dan di antara bentuk pergaulan yang baik adalah tidak menahan, tidak mengundur-undur hak-hak yang mesti diberikan. Ketika istrinya mempunyai hak hak yang mesti untuk ditunaikan segera tunaikan, tidak boleh mengundurnya. Misalnya hak untuk seorang suami memberikan pengajaran terhadap istrinya dari pengajaran agama. Kalau kita tidak bisa memberikan, maka ajak istri kita ke majelis taklim. Naam, belikan buku, belikan kitab, perdengarkan kajian-kajian, downloadkan, persiapkan. Ini haknya segera untuk ditunaikan. Atau hak-haknya yang lainnya. Di antara bentuk pergaulan yang baik adalah tidak menahan, tidak mengundur-undur untuk segera menunaikan hak-hak pasangan hidup kita. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah mengatakan wa yalzamuha dan wajib bagi seorang istri untuk melakukan beberapa hal di bawah ini sebagai bentuk pergaulan baiknya kepada suaminya yang akan mengantarkan kepada kebaikan buat dirinya di dunia, kebaikan buat anak-anaknya di dunia, dan kebaikan buat suaminya di dunia. Ketika dia melakukan, menunaikan hak-hak suaminya yang paling pertama merasakan kebaikan itu, kebahagiaan itu adalah dirinya sendiri. Di dunia dan kelak di akhirat. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'ad rahimahullah di sini beberapa hal yang pertama ta'atuhu fil istimta. Ta'atuhu fil istimta, yaitu mentaati suaminya ketika suaminya mengajak untuk berjumbu. Naam. Ayuhatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Al istijabatu halahu idza aradal idza aradal istimta'a biha memenuhi panggilan ajakan suaminya ketika suaminya menginginkan untuk berhubungan untuk bercumbu dengannya. Ini di antara hak yang terbesar yang mesti ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Dan ini di antara bentuk pergaulan yang baik. Antum bisa bayangkan ayolah fatul kiram rahimani warahimakumullah Ketika seseorang melangkah menuju pernikahan yang melatar belakangi Kenapa dia melangkah, memberanikan diri, memprioritaskan kemudian menikah? Adalah kebutuhan untuk menunaikan syahwatnya. Kebutuhan untuk menunaikan biologisnya dengan cara yang halal, dengan cara yang aman. Ini latar belakang yang melatar belakangi atau perkara yang paling besar melatar belakangi dia menikah. Kemudian setelah menikah, barakallahu sudah ada jalan untuk menunaikan haknya, Tiba-tiba hak itu terhambat. Tiba-tiba tujuan yang terbesar dia menikah tidak tertunaikan oleh istrinya. Ketika diajak istrinya menolak. Ketika di barakallahu dipanggil istrinya tidak mau dengan alasan capek, dengan alasan mengurus anak dan yang semisal. Maka tentu ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah hal ini diantara bentuk dari bentuk perlakuan muamalah yang tidak baik yang ditunjukkan seorang istri kepada suaminya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ida dar rajulu imra'atah, ida dar rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat antajial al anat hal malaikatu hatta tusbiha." Apabila seseorang suami mengajak istrinya kepada firasnya, kepada tempat tidurnya, fa'abat. Kemudian sang istri enggan antajia untuk mendatanginya. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat akan melaknatnya. Mendoakan kejelekan pada dirinya. Melaknatnya mendoakan kejelekan agar dijauhkan dari rahmat Allah. Hatta tusbiha. Sampai datang waktu pagi. Sampai datang waktu subuh. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus diperhatikan bagi seorang istri yaitu ta'atuhu bil istimta'i. Memenuhi segera memenuhi panggilan ajakan seorang suami ketika suaminya menginginkan dirinya. Dan ini di antara bentuk muamalah pergaulan yang baik yang diperlihatkan seorang istri kepada suaminya. Kemudian ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, wa adamul khuruji was safari ila biidni. Tidak boleh keluar dari rumah dan safar tanpa izinnya. Di antara hak yang mesti ditunaikan seorang istri kepada suaminya dan ini bentuk dari pergaulan yang baik yang dia perlihatkan, yang dia tunjukkan dan berikan kepada suaminya adalah adamul khuruji was safari illa biizni yaitu tidak keluar tidak safar kecuali dengan izin suaminya. Nah, ayat ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebutkan di sini Adamul khuruji min baitihi awis safari illa idni, Tidak keluar dari rumahnya dan safar kecuali dengan izin suaminya li'annahu yahrumu 'alaiha shaumu tatawwu'i wa zawjuha hadirun ila bi'idni. Dikarenakan diharamkan tidak boleh bagi dirinya seorang istri untuk berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Famin faminal aula an tasta'zinahu bis awil khuruj min baitihi. Terlebih-lebih tentunya lebih utama dia untuk meminta izin ketika hendak safar ataupun ketika hendak keluar rumah. Li'annahu yahrimuhu minal istimta'i biha. Dikarenakan dengan perginya dia dari rumah, dengan keluarnya dia dari rumah, maka menghalangi sang suami ketika ingin bersenang-senang bertumbuh dengan dirinya. Maka dari itu disyariatkan untuk berizin. Dan ini diantara bentuk pergaulan seorang suami, seorang istri kepada suaminya. Kemudian yang ketiga ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga wal qiyamu bil khubzi wal ajni wa tabakhi wa nahwiha. Yang ketiga adalah barakallahu fikum melakukan tugas ibu rumah tangga dengan menyiapkan roti, memasak atau yang semisalnya. Ini di antara tugas seorang istri adalah mengurusi rumah suaminya, menyiapkan makanan, menyuci pakaian suami dan yang semisalnya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah dan itu di antara perbuatan dan pergaulan yang baik dari seorang istri kepada suaminya. Memang capek, lelah, letih, anak anak yang nggak bisa di anak-anak nggak bisa diatur, semuanya nangis, belum cucian numpuk, cucian piring belum ikut kerjakan, suaminya nggak ada di rumah, rumah berantakan dan seterusnya, lelah, capek. Namun ayat ikhwanul kiram, rahimani wa bukan anda saja wahai para umat yang merasakan ini. Anda dan selain Anda. Yang kenal taklim atau yang tidak kenal taklim, yang kenal agama atau yang tidak kenal agama. Ini memang kewajiban seorang istri kepada seorang istri di rumahnya. Kewajibannya memasak, kewajiban menyiapkan sarapan buat suaminya, menyiapkan pakaian, menyetrika, menyucikan pakaian suaminya, mengurus anak-anak. Ini kewajiban seorang suap, seorang istri kepada suaminya dan di antara bentuk pergaulan yang baik yang diperlihatkan seorang istri kepada suaminya. Bahkan orang-orang yang lebih mulia, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan diri-diri kita. Mereka istri-istri Rasulullah juga memasak, juga menyiapkan keperluan Rasulullah. Para sahabiah, bahkan putri-putri Rasulullah. Putri-putri para sahabat juga memasak, menyiapkan segala kepentingan yang untuk suaminya sebagaimana dikisahkan suatu ketika Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluh karena tangannya terluka. Naam, atau bagian tubuhnya terluka karena menimba air yang berat. Sampai Rasulullah, sampai suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha mendatangi Rasulullah ingin meminta pembantu. Kemudian Rasulullah saw memberikan arahan yang lebih baik dari itu, yaitu untuk berzikir subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini Fatimah bayangkan. Menak putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk surga, bahkan pemimpin penduduk surga dari kalangan wanita. Menyuci, menyiapkan makanan, menyiapkan apa yang dibutuhkan suaminya, Begitu juga barakallahu fikum kisah-kisah para putri sahabat. Bagaimana kisahnya salah seorang sahabia seingat anak putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai membawa jerami puluh berkilo-kilo. Nah, berkilo-kilo untuk makanan e, kendaraan atau hewan kendaraan suaminya. Dan para sahabia yang lain juga seperti itu. Itu ayat kiram rahimani wa rahimakumullah ketika Naam para umahat merasakan lelahnya mengurus anak, capeknya mengurus pekerjaan rumah, cucian numpuk, cucian piring belum dicuci, naam anak-anak pada rewel, yang kecil nangis, yang besar nakal dan seterusnya. Maka ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah. Ingat bahwasannya apa yang Anda lakukan tidaklah sia-sia ketika diniatkan untuk mencari ridho Allah. Insya Allah akan menjadi timbangan amalan kebaikan. Insya Allah akan menjadi timbangan amal kebaikan yang akan memberatkan akhirat kelak. Dan apa yang Anda lakukan juga dilakukan oleh orang-orang awam. Apakah Anda yang sudah, sudah tahu ilmu, sudah tahu di sana ada apa ada pahala di sisi Allah, Bahkan kata Rasulullah, "Idza salatil mar'ata khamsaha wa shamat sahraha wa ta'at zawjaha." Naam. Wa hafizat farjaha. kila laha udkhulil jannata udkhulil jannata fa udkhulil jannata min si'ta min aysi'ti. Apabila seorang wanita Naam salat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita ini, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga mana yang saja yang kamu hendaki. Naam barakallahu fikum dan itu diantara bentuk dari pergaulan yang baik dari seorang istri kepada suaminya. Kemudian wa alaihi kata Sa'di rahimahullah wa alaihi dan atasnya atas suaminya wajib bagi seorang suami nafaqatuha untuk memberikan nafkah kepada istrinya wa kiswatuha untuk memberikan pakaian kepada istrinya bil ma'ruf dengan cara yang baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa asiruhunna bil ma'ruf pergaulilah mereka arah istri dengan cara yang baik dan datang dalam sebuah hadis disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini, "Istausu bin nisa'i khairan." Berwasiatlah kepada para wanita dengan kebaikan. Hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Nah, kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah untuk istrinya sesuai dengan kemampuannya. Wa kiswatuha memberikan pakaian bil ma'ruf dengan cara yang baik. Ayat kiram rahimani wa rahimakumullah disebutkan di sini ini yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Syekh Sa'di tidak menyebutkan yang lainnya dari hak-hak istri yang mesti ditenaikan oleh suaminya karena memang kitab ini kitab yang disusun untuk e, pemula dengan ringkas namun barangkali fikum ana sebutkan secara umum apa yang mesti ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya dari hak-hak istri yang pertama adalah tadi husnul usrah. Husnul israh yaitu baiknya pergaulan. Baiknya pergaulan. Yang kedua yang tidak disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah secara umum taufirus sakani taufirul taufirus sakani sakanil aminilah yaitu menyediakan memberikan tempat tinggal yang aman buat istri kita. Ayat kiram rahimani wa rahimakumullah. Tidak sekedar tempat tinggal, namun tempat tinggal yang aman. Tetangganya baik atau tidak, memudaratkan tidak buat agama dan akhiratnya. Barang itu tidak mesti beli. Tidak mampu beli, ngontrak. Itu ayat kiram rahimani wa rahimakumullah yang kedua. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini iqta'uha haqqaha fi istimta'i wal was'i. Yaitu memberikan hak istrinya fil istimta'i wal was'i dalam bercumbu dan melakukan hubungan suami istri. Nah, ini tiga hal secara mujmal, secara global di antara hak-hak istri dan bentuk dari pergaulan yang baik seorang suami kepada istrinya. 6. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan beberapa dari dari apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya. Istausu bin nisa'i khairan berbuat baiklah kalian dengan berwasiatlah kalian dengan wasiat kebaikan untuk para wanita Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli." Sebaik-baik dari sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis yang lain, "Idza da'a rajulu idza da'a rajulu ra'atahu ila firasi fa'abad an taji'a la'anat al malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya kepada ranjangnya, kepada tempat tidurnya, fa'abad an taji'a jika istri itu tidak mau mendatanginya, <clears throat> lanatha <clears throat> lanat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu subuh. Ini yang mesti diperhatikan ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Al Imam Sa'di rahimahullah mengatakan lagi pada kitab ini setelahnya wa alaihi dan atas suami an ya'dila baina zaujatihi fil qasami wa alaihi an ya'dila baina zaujatihi fil qasmi wa nafaqati wal qiswati wa ma yaqdiru alaihi minal adl dan bagi suami untuk berbuat adil antara istri-istrinya di dalam pembagian malam hari wa nafaqati pembagian nafkah wal kiswati dan pembagian pakaian wa ma yaqdiru alaihi minal adl dan apa saja yang dia mampu untuk dia berlaku adil kepada para istrinya berarti kita beralih pada apa ini kewajiban atau muamalah yang baik di antara muamalah yang baik jika seorang suami mempunyai lebih dari satu istri di, di antara bentuk muamalah yang baik terhadap istri-istrinya adalah berbuat adil. Nah, ini muamalah yang baik kepada istri-istrinya adalah berbuat adil. Adil dalam masalah apa? Yang pertama dalam bermasalah bermalam. Nah, adil dalam masalah apa? Yang kedua dalam masalah nafkah. Adil dalam masalah apa? Yang ketiga dalam masalah pakaian. Kemudian dalam perkara-perkara yang lainnya yang seorang suami yang seorang suami mampu untuk berbuat adil dan ini di antara bentuk muamalah, bentuk pergaulan yang baik yang diperlihatkan seorang suami kepada istrinya. Sebaliknya ketika dia tidak berbuat adil, ketika dia memiliki lebih dari satu istri, lebih banyak malamnya tinggal di istri yang kedua tanpa ada alasan syar'i, misalnya karena lebih cantik, karena lebih muda, karena lebih lebih lama di malam yang kedua. Atau dia tidak berbuat adil dalam masalah nafkah, lebih banyak nasinya. Nah, padahal yang satu anaknya banyak, yang istri kedua baru punya dua anak. Namun istri kedua selalu dikasih duit banyak. Ini tidak adil. Kemudian tidak adil dalam masalah pakaian. Subhanallah, istri pertama, misalnya istri pertama cuma ada tiga setel pakaian. Enam, hitam, coklat, abu-abu misalnya. Istri kedua baru nikah satu tahun yang lalu, pakaiannya sudah lemari selemari, ada satu lusin. Ini namanya tidak adil. Di antara bentuk muamalah seorang suami dan pergaulan yang baik kepada istrinya ketika dia memiliki lebih dari satu istri adalah berbuat adil dan ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Dalam pembagian malam maka harus sama adil. Kalau mau dibagi satu malam satu malam di rumah istri yang pertama satu malam, di rumah istri yang kedua satu malam. Hitungan dalam pembagian hari itu dilihat malamnya. Itu dilihat malamnya. Misalnya, sekarang hari Ahad. Malam Senin besok di giliran istri anak yang pertama misalnya. Nanti menjelang maghrib, misalnya anak sholat maghrib di masjid, kemudian pulangnya bukan ke istri pertama, ke istri kedua malam selasa. Yang dihitung malamnya. Nah, ini semalam-semalam ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah menggilir istrinya semalam-semalam apa manfaatnya? Manfaatnya banyak. Kalau semalam-semalam. Kenapa? Apa manfaatnya? Sang istri itu tidak merasa terlalu terlalu kehilangan. Besok sudah ada di rumah saya lagi. Semalam-semalam. Nah, selama memungkinkan jaraknya dekat, lakukan semalam-semalam. Atau kalau tidak semalam semalam, dua malam dua malam boleh. Tiga malam tiga malam boleh. Sepekan semekan boleh. Mana yang paling maslahat? Dilihat mana yang paling maslahat. Nah, maka lakukan pembagian seperti itu. Ini diantara bentuk muamalah yang baik yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika memiliki satu eh, lebih dari satu istri. Kalau satu tinggal istri, yang satu istrinya tinggal di Jakarta, satu tinggal di Bandung, antum baginya sehari-sehari besok masuk rumah sakit. Betul? Coba aja mau coba. Satu istrinya di sini, di mana di Jakarta, di Priuk. Satu istrinya di Bandung, semalam-semalam, insya Allah. Gak lama sebulan masuk rumah sakit. Lelah, capek. Nah, yang paling efisien, yang paling maslahat. Maslahat untuk diri antum. Aduh, saat anak semalam-semalam gak sanggup deh Bilang sama istri Afan, kalau semalam-semalam anak nggak sanggup. Yang paling maslahat buat istri antum, yang paling maslahat buat anak-anak. Kira-kira gimana ya? Kalau sepekan-sepekan, kasihan anak-anak, kasihan juga saya mas, terlalu lama menunggu mas, misalnya. Yaudah, gimana kalau empat hari, empat hari, empat hari, gimana ya? Karena saya saking cintanya mama terlalu lama kayaknya empat hari. Yaudah, gini saja, karena melihat kepentingan saya, maslahat buat kamu, maslahat buat anak-anak, gimana? Kalau tiga malam, tiga malam. Setuju. Anak-anak tidak terlalu merasa ditinggalkan. Tiga malam. Berbeda kalau misalnya sepekan-sepekan misalnya. Ditinggal sama abinya atau sepekan. Di Jakarta. Nah kalau tiga malam kan bisa lebih terkontrol anak-anak. Bisa lebih memperhatikan anak-anak juga memperhatikan ibunya anak-anak. Iya. Gitu. Harus adil pembagian malamnya. Kemudian ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga adil dalam masalah nafkah. Nah, adil dalam masalah nafkah. Begitu juga adil dalam masalah pakaian. Wa ma yaqdiru alaihi minal adl. Dan selain itu dari perkara-perkara yang manusia yang kita seorang suami mampu untuk berbuat adil. Ini di antara bentuk muamalah yang baik kepada istri istri kita jika dia memiliki lebih dari satu istri. Apa saja ya yang perkara-perkara yang seseorang itu mampu berbuat adil banyak. Contoh dalam berpergian misalnya. Dalam berpergian maka dianjurkan ketika seorang suami dalam perpergian untuk mengundi istrinya, untuk mengundi istrinya. Nah, nanti e, barakallahu fikum akan datang dalilnya terkait dengan masalah ini. anda tunda penjelasannya. Yang jelas wajib bagi dia untuk berlaku adil dalam perkara-perkara yang yang perkara-perkara yang mampu bagi dia untuk berbuat adil. Adapun dari perkara yang tidak mampu, kecenderungan, rasa cinta, paling sayang mana sih antara yang pertama atau yang kedua itu di luar kemampuannya, di luar kemampuannya. Ya. Allah taala alam biswa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, hadis yang mesti, yang harus terpatri, barakallahu terpatri untuk para suami, bukan hanya ayat yang terpatri, terpatri, ya apa? Fa'ankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah oleh kalian para wanita yang kalian sukai, dua, tiga, atau empat. Ini aja yang diingat. Ini saja yang dihafal. Hadis yang lain juga diingat. Hadis yang lain juga dihafal. Datang dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda, "Man kanat lahu imra'atan, man kanat lahu imra'atani, famala ila ihdahima ja'at yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'ilun." Mutafaqun alaih. Barang siapa yang mempunyai dua istri Dua. Famala ila ihdahuma. Kemudian dia lebih condong, lebih cenderung. Dia perlihatkan dengan rasa cintanya. Dia perlihatkan dengan pemberian hartanya. Dia perlihatkan dengan nafkahnya. Dia perlihatkan dengan tidak adilnya dalam membagi malamnya. Dia perlihatkan dengan tidak adilnya dalam berpergiannya. Hati-hati. Jahat yaumal kiamat. Datang pada hari kiamat. Wasikuhuma ihum. Pundaknya dalam keadaan miring. Jalannya dalam keadaan miring. Nah, hanya ini juga yang harus terpatri, teringat, terhafalkan oleh kita semua. Nah, jadinya barakallahu fikum kiram rahimani wa nah. Kemudian berkata Imam Sa'di rahimahullah wa an Anas beliau membawakan hadis minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulu Wa minas sunati idza tazawwaja ar-rajulu al-biqra ala sayyibi aqama indaha sab'an thumma qazama wa idza tazawwaja sayyiba aqama indaha salasan thumma qazama mutafaqun alaih dan di antara sunnah sunnah di sini yang diinginkan petunjuk Rasulullah di antara petunjuk Rasulullah apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang bikr, seorang gadis. Alal sayyid, ah, seorang gadis aqama indaha sab'an summa qasama. Seorang laki-laki menikahi gadis. Maka dia menetap pada gadis tersebut selama tujuh hari. Tujuh hari, tujuh malam. Menetap pada gadis tersebut. Nah, Summa kosama setelah tujuh hari tujuh malam, summa kosama. Kemudian dia membagi secara adil istri-istri yang lain. Dia mempunyai tiga istri. Istri yang pertama, kedua, istri yang ketiga baru nikah. Gadis. Maka dia menetap tujuh hari pada istri tersebut. Kemudian setelah selesai tujuh hari, kembali kepada giliran yang sebelum nikah pada istri yang baru ini. Misalnya istri yang pertama, kemudian kembali yang istri kedua, kemudian istri yang tiga. Ini maksudnya. Wa idza wajah sayyiba apabila dia menikahi janda, seseorang yang telah menikah, seorang wanita yang telah menikah kemudian dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, janda. Aqama indaha talasan, maka dia menetap pada dirinya tersebut selama tiga hari. Tumma sama kemudian membagi hari-hari setelahnya kepada istri-istrinya. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih dibedakan antara gadis dan janda? Gadis tiga hari, gadis tujuh hari, janda tiga hari. Siapa yang mau menjawab? Saudara, apa bedanya? Kenapa dibedakan? Kenapa? Kenapa dibedakan harinya? Gadis tujuh hari, janda Hah? Janda berapa? Tiga hari. Hah? Masih pemalu. San. Luar biasa syariat Islam menjelaskan seluruh perkara secara detail. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dijelaskan dalam syariat Islam. Segala sesuatu yang akan datangkan mudarat dijelaskan dalam syariat Islam. Perhatikan, dalam masalah kita menikah, ketika seorang bapak ingin menikahkan putrinya, kalau putrinya gadis dan dewasa harus izin. Kalau janda, gak hanya izin, dimintai persetujuannya. Misalnya, abinya datang kepada anaknya yang masih gadis, sudah dewasa, sudah balik. Nah, kamu mau menikah? Ada tuh pulang mau melamar kamu, mau kamu mau? Anaknya diam, senyum, ini pertanda bahwasanya anaknya menginginkan dinikahi oleh si fulan. Kalau janda tidak hanya tidak cukup seperti ini, lihat dibedakan. Senyum saja atau diam saja, diam saja tidak cukup. Sampai diminta perintahnya terucap. Ya saya mau menikah dengan dia. Harus seperti itu. Dibedakan antara bikin dan janda. Dalam masalah ini juga diantara dibedakan antara bikin dan janda. Kenapa? Yang pertama, kalau seorang gadis keumuman dia masih pemalu, yang kedua tidak punya pengalaman, tidak mengetahui hal-hal seperti itu, maka butuh proses, maka harinya dilamakan tujuh hari untuk mencapai apa yang diinginkan oleh seorang suami. Berbeda dengan janda, sudah berpengalaman, sudah berdewasa. Nah, itu Allah Taala alam biswa. Kemudian ini bentuk dari pergaulan yang baik yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Kemudian berkata Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, "Kana Rasulullah ila arada safara aqra'a baina nisa'ihi fa ayatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha." Apabila Rasulullah ingin safar, berpergian jauh, Berpergian jauh aqra'a baina nisa'ihi. Rasulullah mengundi antara istri-istrinya. Fa'ayatuhunna siapa yang fa'ayatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha. Siapa yang di antara mereka keluar namanya, maka istri tersebutlah yang ikut bersama Rasulullah uh, pergi atau safar. Nah, lihat dan ini bentuk dari muamalah pergaulan yang baik ketika seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Jangan jangan mentang-mentang uh, barang lebih lebih cinta sama yang A, yang selalu diajak yang A. Jangan jangan mentang-mentang yang lebih eh, cenderung dengan yang si B, yang selalu diajak si B. Namun ini keterangan secara umum, di sana ada perinciannya, ada penjelasannya lebih lanjut terkait dengan masalah ini. Seseorang tentu bukan pada tempatnya pada kesempatan ini ayat ikhatal kiram rahimani rahimakumullah cuma penjelasan secara global. Seorang suami ketika berpergian maka tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama dia tidak mau mengajak seluruh istrinya. Istri yang pertama nggak diajak, yang kedua nggak diajak, yang ketiga nggak diajak, yang keempat nggak diajak. Ya alasannya macam-macam. Ada yang alasannya keluar uang banyak, lalu nih karena perpergiannya singkat saja, repot kalau bawa semua atau alasan yang lain atau sekedar pengen pergi saja sendiri. Istri yang pertama nggak diajak, yang kedua nggak diajak, yang ketiga nggak diajak, cuma punya tiga istri. Ditanya alasannya kenapa nggak diajak istrinya atau salah satunya. Orang ini pergi mau nyari lagi bisa diajak. Ada aja. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua diajak semuanya yang pertama diajak, yang kedua diajak, yang ketiga diajak, yang keempat diajak naik tiket naik pesawat tiketnya Garuda. Sudah terbayang sekian juta. Diajak semua. Keadaan yang ketiga dia hanya mengajak salah satunya atau sebagiannya saja. Maka kalau seperti ini harus baginya untuk mengundi. Mengundi. Nama yang si A ditulis di kertas dimasukin. Nama yang si B ditulis di kertas dimasukin di dalam gelas. Nama yang si C ditulis di kertas dimasukin. Nama si D ditulis di kertas dimasukin. Dikocok keluar itu yang ikut sama kita. Ada empat kertas. Satu kertas diisi ditulis nama si A. Kertas yang kedua ditulis juga nama si A. Kertas yang ketiga ditulis dengan nama si A. Kertas yang keempat ditulis sama A, dikocok keluar si A. Ini enggak adil bukan bentuk dari muamalah yang baik. Jika memiliki lebih dari satu istri. Kalau hanya satu istri, ya bisa diajak, bisa nggak diajak, bebas. Nah, lihat al kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa in asqatatil mar'atu wa in asqatatil mar'atu haqqaha minal qasmi au minan nafaqati awil kiswati bi idni zauji bi iz bi idni bi iz bi idni zauji jaza jaza zalika apabila seorang istri menggugurkan haknya dalam bermalam menggugurkan haknya dari nafkah atau menggugurkan haknya dari pakaian dengan izin suami jaza jaza zalika boleh nah boleh yang seperti ini misalnya dia mempunyai empat istri istri yang pertama bilang sama suaminya mas sudahlah malam saya digugurkan saja Terserah Mas mau berikan kepada siapa dari istri-istri Mas yang Mas sukai untuk diberikan malam saya. Kalau suaminya mengizinkan boleh, maka boleh. Tapi kalau suaminya tidak boleh, sudah Mas. Enggak saya mau tetap, tetap ke kamu, menggilai ke kamu misalnya. Maka enggak boleh. Atau yang digugurkan apakahnya, atau pakaiannya. Maka yang seperti ini ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah hukumnya boleh jika suaminya mengizinkannya. Bisa jadi suaminya senang dengan kalau bergilir apa menggilir kepada istrinya yang pertama, tapi istri yang pertama mau menghibahkan, sejadi. Itu kan berarti tidak ini diizinkan oleh suaminya. Waqad Naam datang dalam sebuah hadis mutafakun alaih waqad wahabat Saudatu bintu Zam'ah yaumaha li Aisyata fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksimu li Aisyata yaumaha wa yauma Sungguh Sauda bintu Zam'ah telah menghibahkan memberikan harinya jatah harinya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi maka Nabi membagi untuk Aisyah satu hari harinya Sauda, harinya Aisyah dan satu hari harinya Sauda. Berarti berapa hari? Dua hari. Nah, itu hukumnya boleh. Bagaimana? Memang misalnya kita punya istri mantan e, pedagang sukses Sang istri, subhanallah, udah mas, gini aja, malam saya, saya jual dengan harga sekian. Terserah, siapa yang mau beli malam saya, di, dijual sama istri pertama, kedua atau ketiga. Ayo siapa yang mau beli, sekian harganya. Setiap malam sekian. Boleh apa tidak? Boleh gak? Allahu a'lam soal Itu ya. Kemudian ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah wa in khafa kemudian Al Imam Sa'di rahimahullah mengatakan melanjutkan wa in khafa nusuza wa in khafa nusuza mara'atihi wa dhaharat minha qara'inu ma'siyatihi wa adha. apabila engkau wahai para suami mengkhawatirkan nususnya nususnya membangkangnya, durhakannya, istrimu dan engkau melihat karain tanda-tanda istrimu melakukan kedurhakaan, kemaksiatan wa adha maka adha ingatkan, nasihati, peringatkan. Dek, tidak boleh begitu misalnya. Hidup di dunia ini hanya sementara. Apa sih yang dicari? Kamu sudah punya anak, kamu sudah punya suami, kamu juga sudah punya anak, rumah ada. Alhamdulillah kita bisa sering ke taklim dan terus. Apa yang dicari lagi? Dinasihatkan, misalnya. Diingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dirinya dibanding dengan wanita-wanita yang lain, ahwat-ahwat yang lain di luar sana. Lihat sana, Lihat tuh suaminya pemabuk. Lihat tuh suaminya enggak sholat. Lihat tuh keluarganya. Dia berhadapan dengan keluarga suaminya. Meminta dirinya untuk melepas cadar. Menimba, eh, meminta dirinya untuk bekerja membantu suaminya, meminta dirinya untuk masuk PNS dan seterusnya. Lihat, kamu subhanallah dengan keluarga saya, keluarga saya baik, menyayangimu, kita sudah punya anak, kita punya ini dan seterusnya. Nasihati, di antara bentuk nasihat dengan mengingatkan dia dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada dirinya dan memperlihatkan keadaan orang-orang wanita-wanita yang lainnya yang jauh di bawah dirinya. Nah, terlalu banyak orang-orang yang subhanallah wanita-wanita, umat umat ibu-ibu yang sengsara Gak kenal taklim, gak telah ngaji suaminya selingkuh. Habis hidupnya, habis dunianya, habis akhiratnya. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Diingatkan, dikasih contoh seperti itu. Di antaranya seperti itu. Kemudian wa in asarrat wa in asarrat fil madja'i dan jika dia tetap terus melakukan kedurhakaan, pembangkangan dan nusuznya, maka dihajar, diboikot dari tempat tidurnya. Diboikot dari tempat tidurnya. Nah, kemudian ayat ifatul kiram rahimani wa rahimakumullah fa'ilam illam tartadi darabaha darban ghaira mubarrihin jika dia tetap saja nggak berubah, sudah dinasehati dengan berbagai macam cara, bukan hanya dirinya yang menasehati, dia juga minta bantuan orang untuk menasehatinya, minta bantuan pemahat yang lain, minta bantuan ustazah, minta bantuan ustaz misalnya dan yang lainnya. Tetap nggak bisa dinasehati, kemudian telah dia hajar juga dan seterusnya, tetap juga nggak berubah, Darabah darban ghaira mubarri. Dipukul dengan pukulan yang tidak melukai, membekas. Nah. Itu tiga tahapan ketika Naam menghadapi seorang istri yang nusus, membangkang. Nusus banyak macamnya, tidak mau memenuhi panggilan suaminya ketika diajak untuk melakukan hubungan suami istri, pergi keluar tanpa izin suaminya dan yang lainnya. Tapi diingat, nah, tapi uh, diingat bahwasannya wayam nauminda ika inka nama ni anli Tidak boleh dilakukan itu semua apa anak ulangi. Yamna'u eh, Wa yumna'u min dalika eh, eh, tidak boleh dilakukan hal itu ingka ni ani hakiha jika anda wahai para suami barakallahu tidak menunaikan hak-haknya. Nah, tidak menunaikan hak-haknya nggak boleh dilakukan. Ada Syekh Sa'di rahimah disebutkan di sini. Fala yajuzulah eh yumna'u zawju min hajriha. Ana ulangi barakallahu fikum. Ana lalat tadi eh, kalimatnya dengan yang ini yang lebih tepat. Wa yamna'u min dzalika in kana mani'an haqqiha. Dan dilarang dilakukan hal itu jika sang suami tidak menunaikan hak-haknya. Nah, ini penjelasannya yang lebih tepat bahasanya. Yumna'u zawju min hajri wa darbi zawjatihi in kana nusuzuha bisababi man'ihi shay'an min huquqiha kan nafaqati aw al israti bil ma'ruf wa nahwi dzalika nah yumna dilarang seorang suami dari menghajarnya memboikotnya di tempat tidur atau memukul istrinya apabila nususnya nusuznya membangkangnya kedurhakaan yang dilakukan seorang istri kepada suaminya sebabnya adalah suaminya. Suaminya tidak menunaikan sebagian atau seluruh atau sebagian hak-haknya, tidak menunaikan nafkahnya, tidak menunaikan pergaulan yang baik atau yang semisalnya tidak boleh dilakukan. Gak boleh dipukul, gak boleh dihajar. Nah, Falahal imtina'u an ada'i hukukihi hatta yuwafiyaha hatta yuwafiyaha haqqaha. Kenapa? Maka suaminya zalim di satu sisi dia menuntut haknya, sedangkan di sisi yang lain dia tidak menunaikan hak istrinya. Nah, Allah taala alam di soal. Kemudian tinggal tiga kalimat lagi, eh, tiga baris lagi. Selesai bab ini. Wa in khifa siqaqu bainahuma al hakimu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ya'rifanil umura wal jam'a wat tafriqa jika dikhawatirkan siqaq bainahuma terjadi per uh, siqaq apa ya per uh, uh, yaitu perselisihan kemudian ya, ruhara lah di rumah tangga antara keduanya ba'athal hakimu hakaman min ahlihi kemudian putus seorang hakim hakamani ahlihi yang berasal dari keluarganya wa hakaman min ahliha yang berasal dari keluarga istri yang berasal dari keluarga suami ya'rifanil umur yang dua hakim itu mengerti permasalahan wal jam'a wa tafriq dan apa na'am wal jam'a wa tafriq menyatukan atau memisahkan ya jam ya jama ya jama'ani in ra'a in ra'a in ra'a in ra'aya bi iwadin aw ghairihi menggabungkan ketika keduanya bersepakat melihat sebaiknya dipersatukan sebaiknya tetap dipertahankan rumah tangga ini bi iwadin dengan uh, iwad apa imbalan atau naam imbalan atau pemberian uang atau yang semisalnya au ghairihi atau yang lainnya nah ketika seorang hakim dari istri diutus seorang hakim dari suami diutus, kemudian naam mereka ini tahu permasalahannya, kemudian dilihat, ditimbang, dimusyawarahkan sampai pada kesepakatan baiknya untuk tetap dipertahankan rumah tangga ini. Dipertahankan. Atau sebaiknya au yufarriqan justru mereka berdua melihat, bersepakat, setelah melihat, menimbang dan seterusnya hakikat dari inti permasalahannya memang tidak bisa tidak bisa tidak kecuali untuk dipisahkan. Maka yufarriqa fama fa'ala jaza alaihima. Maka boleh dilakukan oleh fama fa'ala jaza alaihima. Artinya boleh eh, dilakukan antara kedua hal tersebut. Wallahu taala alam bi Nah. sini disebutkan wa idza wa idza ihtaja sulhu ila surutin kadaf'i 'iwadin aw ghairihi wa ra'a hakaman hakaman dzalika fa innaha takunu mulzimatan likil likil likila zawjain. Apabila di sana seorang hakim atau kedua-duanya melihat baiknya didamaikan kalau dengan didamaikan ini ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari uang, maka dilakukan. Maka keduanya suami istri harus e, sama-sama mengikuti hal tersebut. Wallahu taala alam bisawab. pertanyaannya membuat anak tersenyum berkali-kali. Cuma anak nggak berani jawabnya. Soal lain waktu. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh seorang mempelai wanita mensyaratkan kepada calon suaminya untuk tidak menikah lagi? Kecuali setelah sang istri meninggal dunia. Dijelas, eh, dibahas oleh para ulama kita terkait dengan masalah syarat dalam pernikahan. suruh di dalam pernikahan dibahas di antaranya masalah ini. E, Barakallahu fikum ayyul fadl kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas syarat itu terbagi menjadi dua. Syarat yang sahih, syarat yang benar seperti misalnya seorang istri eh, seorang wanita mensyaratkan kalau Anda ingin menikahi putri saya, putri saya mensyaratkan tidak mau atau kami mensyaratkan tidak boleh dibawa keluar dari Jakarta, keluar dari Jawa, nggak boleh dibawa ke Sumatera Nah calonnya orang Sumatera misalnya, keluar Jawa. Makanya yang seperti ini, syarat-syarat yang seperti ini boleh Bo boleh, sah syaratnya. Adapun syarat yang ditanyakan ini para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Allah taala alam bi Kalau yang mengatakan hal ini masuk syarat yang sahih, maka wajib bagi seorang laki-laki ketika menikahi wanita itu yang mempersyaratkan ini untuk memenuhinya. Kalau ternyata di belakang hari dia nikah lagi, maka bagi sang istri falahu fasun boleh baginya membatalkan akad nikahnya. Kalau bagi yang berpendapat boleh apa syaratnya itu rusak, ya tentu barakallahu Nah, Rusak kalau kita lakukan. pertanyaan yang anda baca yang menjawab mana nggak tahu Allah Apabila pernikahan terasa hambar, tidak ada cinta, apakah istri boleh meminta cerai karena takut berbuat dosa jiwanya? Jawabannya, ketika seorang istri tidak mencintai suaminya karena fisiknya atau karena akhlaknya atau karena kedua-duanya, boleh seorang istri meminta pisah dari suaminya. Namun itu hukumnya. Tentu pada itu seyogianya bagi sang istri eh, apabila takut eh, tadi eh, boleh bagi dia untuk memintanya karena dikhawatirkan tadi sebagaimana pertanyaan kalau terus melangsungkan pernikahannya akan banyak berbuat dosa. Allah alam jawabannya boleh. Namun tentunya barakallahu bagi sang istri dipikir-pikir lebih lanjut, dimusyawarahkan dilihat maslahat mudaratnya, tanyakan sama ustaz dan seterusnya. Allah Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu